Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd <clears throat> Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Amal sholat dan amal ibadah berupa Membaca dan mentelaah Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terdapat dalam kumpulan buku kumpulan hadis Buluhul Maram min Adilakil Ahkam karya Abu Fadl Ibnu Hajar Al Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang surut salat, syarat-syarat sah salat. Kita masih membahas tentang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di tujuh tempat. Masbalah tempat pembuangan sampah, tempat penjagalan, tempat penyembelahan hewan, pekuburan, kemudian jalan pemandian umum, kandang unta, dan di atasnya Ka'bah. Kata Ibn Hajar diatkanlah at tirmidhi dan Tirmidhi menilainya menilainya sebagai hadis yang lemah. <clears throat> Dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang daif. Dan berkaitan dengan masalah masbalah kemarin ada satu kosakata yang kita lewati. Masbalah adalah makan ilko zubal tempat pembuangan sampah dan eh, sama dengan sarjin. Sarjin maknanya adalah asamat pupuk atau rabuk, wal komamah dan sampah. Kemudian poin tentang khilaf ulama, maka pendapat yang masyhur terkenal dalam madhab Imam Ahmad dan para ulama Hanabilah terlarangnya sholat di tujuh tempat yang ada di, di hadis ini dan pendapat ini adalah minal mufrodat adalah pendapat yang hanya dijumpai pada madhab Imam Ahmad dan tidak dijumpai di tiga madhab yang lain. Dalil para ulama Hanabilah adalah hadis ini E, namun hadis ini tidak bisa jadikan pegangan karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu yang benar adalah pendapat tiga imam madhab selain imam, ah, imam Ahmad yang mengatakan sah sholat di tempat-tempat tersebut kecuali pemakaman, kandang unta, demikian juga al-hush, toilet, demikian juga hamam, demikian juga semua tempat yang merupakan tempat yang najis. Dalil jumhur ulama itu tiga madhab bersihnya tempat-tempat tersebut dan bolehnya sholat di sana adalah kaidah atau hukum asal dari bumi yang kita ambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum cuilatil ardu masjidah ya, dijadikan untuk seluruh bagian dari bumi sebagai tempat sholat kemudian kita kecualikan yang dikecualikan oleh dalil yang sahih semacam pekuburan e, pemandian umum kandang unta menimbang hadis-hadis sahih tentang hal ini oleh karena itu Muafakuddin, e, eh, Muafakuddin Ibnu Qudamah meskipun beliau bermadhab hambali beliau mengatakan yang benar bolehnya sholat di tempat-tempat eh, tersebut dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun hadis yang jadikan dasar para ulama Hanabilah adalah hadis yang dhaif, la taqumu bi hujjah sehingga tidak bisa jadi hujjah. Berkaitan dengan salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat yaitu tempat istirahatnya unta atau kandang unta maka sebagian ulama mengatakan bahasanya alasan kenapa terlarang sholat di kandang onta dan tidak sahnya sholat di tempat tersebut adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang najis. Dan ini adalah e, derivat turunan dari pendapat yang mengatakan bahasanya semua kotoran demikian juga kencing binatang baik yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan adalah najis baik halal dimakan atau haram dimakan dan ini pendapat al-imam musyafi'i bahasanya semua kotoran dan kencing binatang seluruhnya adalah najis tanpa membedakan halal dimakan ataukah haram dimakan dan pendapat syafi'i semacam ini adalah pendapat yang lemah mukhalifun lil adillah sahihah karena menyelisihi dalil-dalil yang sahih maka yang benar binatang yang halal dimakan dagingnya maka sisa-sisa pencernaannya itu suci kencingnya beraknya itu suci dalilnya dalil dalilnya adalah dalil di samping dalil umum hukum asal benda adalah suci ada dalil khusus yang menguatkannya yaitu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada uraniin sejumlah orang yang tiba ke Madinah masuk Islam kemudian tidak cocok dengan hawa kota Madinah maka Nabi eh, memerintahkan dia untuk e, eh, berobat dengan cara ayas rabu Abu abualal ibili minum kencing onta sebagian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim seandainya uh, kencing onta itu najis, tentu Nabi tidak akan membolehkan berobat dengan benda najis. Karena dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Dan seandainya kita katakan bahasanya berobat dengan e, kencing onta di sini adalah mubah karena darurat kesehatan dan atau pengobatan, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan untuk menjaga diri darinya. Ya, cuma boleh sekedar minum, namun jangan sampai badan terkena atau anggota badan yang lain terkena kencing unta. Dan tentu Nabi akan memerintahkan untuk membersihkan najis yang tersisa di mulut. Ya, setelah selesai minum, maka tentu di mulut itu ada sisa tentu Nabi akan seandainya itu najis Nabi akan perintahkan bersihkan apa yang tersisa di mulut ya, berkumur-kumur demikian juga yang tersisa di bibir dan di uh, ujung uh, ujung mulut tentu akan Nabi perintahkan untuk dibersihkan demikian juga tentu Nabi akan perintahkan untuk membersihkan pakaian mereka yang terperciki uh, eh, demikian juga wadah gelas yang dipakai untuk minum tentu tidak langsung uh, <laughs> langsung dari onta kan, tentu pakai gelas tentu ada perintah dari Nabi untuk membersihkan gelas seandainya kencing onta itu najis dan yang lainnya dan ternyata tidak kita jumpai hal tersebut iya. Tidak kita jumpai Nabi tidak memberikan penjelasan semacam ini kepada Uraniin ya, dan kaidah dalam ilmu usul fikih eh, penundaan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dibutuhkan satu hal yang tidak diperbolehkan satu hal yang tidak boleh Nabi lakukan sehingga jika tidak ada penjelasan maka berarti memang hal tersebut tidak perlu dilakukan Ada juga ulama yang mengatakan biasanya sebab kenapa ya, tidak boleh sholat di kandang unta adalah ta'abudiyah. Sebabnya adalah tidak bisa ditangkap dengan nalar dan akal. Kita tidak bisa menangkap hikmahnya dan rahasianya. Dan tidaklah menjadi kewajiban kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Sehingga ilah dan hikmahnya lah itulah yang diperintahkan oleh syariat atau itulah yang dilarang oleh syariat. Dan itu cukup bagi seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, tidak pantas dan tidak boleh bagi mukmin laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara ayakuna khiyarah mereka memiliki pilihan yang lain terhadap urusan mereka sehingga kewajiban setiap muslim adalah atas taslim wal pasrah dan tunduk dan mengiman dan iman yang tulus bahasanya Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali itu ada manfaatnya bagi manusia kecuali ada maslahat, manfaat dan hikmahnya yang boleh jadi nampak dan boleh jadi tidak nampak alias tidak diketahui. Namun yang benar adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahasanya dilarangnya sholat di kandang unta adalah sama dengan perintah berwudu setelah makan daging unta. Yaitu bahasanya unta itu memiliki kawan-kawan dari setan. Takwi ma'aha yang setan ini ikut e, e, ikut bertempat bersama si unta e, di tempat dan kandangnya unta. Oleh karena itu telah diketahui bahasanya para pengembala unta dan orang-orang yang Eh, menggiring atau memanage unta terkenal umumnya orang yang sombong, ta'adzum merasa besar, ini semua karena pengaruh berkawan dengan unta. Nah, ini semua pengaruh karena e, muasarah bergaul dan berkawan dengan unta. Maka berkawan dan bersahabat dengan sesuatu itu memberikan pengaruh. Ini Tidak harus manusia, dengan benda pun eh, itu ada pengaruhnya. Berkawan dengan motor eh, itu eh, ya, itu memiliki pengaruh. Meskipun cuma duduk di motor Harley itu beda rasanya dengan beda suasana hatinya dengan orang yang duduk di motor cuma Supra X. Ah, itu beda. Eh, duduk di me, eh, berkawan dengan motor ninja atau semacam itu eh, meskipun pinjaman itu suasana hatinya berbeda suasana hatinya berbeda padahal baru sebentar gimana yang lama bergaul eh, gimana kan yang bertahun-tahun bergaul itu suasana hati tadi kemudian berubah menjadi karakter suasana hati tadi yang semula cuma suasana hati Kemudian karena berbulan-bulan, bertahun-tahun, berkawan akrab, ya, lekat, ya, maka jadi karakter. Maka berkawan dengan benda itu punya dampak pengaruh kepada manusia yang berkawan dengannya. Maka demikian juga orang ya. Oleh karena itu maka e, Nabi sampaikan dan ini adalah hadis kalimat yang terakhir tadi kita baca adalah kutipan hadis Nabi katakan bahasanya orang yang mengembala kambing itu tawadu. Dan orang yang mengembala unta itu cenderung sombong. Ini Nabi sampaikan dalam satu hadis yang sahih uh, eh, diantaranya diriatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Ya, maka yang benar adalah uh, penjelasan yang ketiga bahasanya terlarangnya sholat di kandang kambi, eh, kandang unta itu karena eh, adanya sisi negatif yang ada pada unta. Wabihada maka dengan hal ini maka sholat tidaklah sah di tempat-tempat yang di situ merupakan tempat yang dihuni atau ditinggali oleh setan wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya di buluhul Maram adalah hadis dari Abu Abi Marsad Al-Ghanawi radhiallahu anhu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian menduduki kubur atau pusara makam. Diatkan oleh Muslim. Ronawi adalah nisbah kepada satu kabilah anak keturunan Ghani bin Aksor. Salah satu kabilah ya, pecahan dari kabilah besar yaitu kabilah Adnan. Dan Ronawi bin Aksor makna asli eh, atau Abu Marthat ini kunyahnya nama aslinya adalah Kinaz bin Husain seorang sahabat Nabi yang dia adalah Eh, sekutu dari Bani Hashim. Kubur tentu adalah jamak dari kubrin dan makbarah adalah maudil kubur tempat di sana terdapat makam Ya, kandungan hadis ini terdapat di dalam hadis ini yang merupakan hadis sahih riwayat Muslim berisi larangan salat menghadap kubur. Artinya ini, makam itu di arah kiblatnya orang yang salat. Dan kaidah usul fikih mengatakan an-nahyu yaktadil fasada. Ini, larangan itu berkonsekuensi batalnya ini, hal yang mengandung larangan. Oleh karena itu maka salat dalam keadaan dalam posisi menghadap makam makam ada di sebelah barat orang yang salat adalah salat yang batal hikmah dilarangnya hal ini salat menghadap kubur adalah karena khawatir nanti dikhawatirkan ada pemujaan terhadap kubur ada pengagungan terhadap kubur yang yaulu ila yang berdampak pada akhirnya pada penyembahan dan ibadah kepada penghuni kubur. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala di antara trik setan yang efektif alatika ada biha yang dia melakukan tipu daya dengannya dan dia adalah tipu daya dan trik yang seringkali dibisikkan oleh setan kodiman wahadisan sejak masa silam dan masa belakangan kepada kelompoknya dan para pencinta setan adalah al-fitnah fil kubur adalah mencegah orang dari Islam dari tauhid dengan kuburan hatta alal amr fiha sehingga berujunglah perkaranya sampai disembahnya arba' buha para penghuni kubur selain Allah Subhanahu wa taala atau atau disembah kuburnya wa kana awwalu hadza da'il azim dan penyakit parah ini pertama kali terjangkiti tertular pada kaum Nabi Nuh ya mereka me, me, memuliakan demikian menghormati sejumlah lima orang soleh ya, di tengah-tengah mereka yang kemudian berujung pada penyembahan kepada lima orang soleh tersebut. Ibn Hazm al-Zahir rahimahullah ta'ala mengatakan hadis-hadis berisi larangan sholat di pemakaman adalah hadis yang jumlahnya banyak sekali dalam bahasa Arab disebut mutawatir sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkan beramal dengan hadis ini. Ya, Fukuha Hanabila, para ulama madhab Hambali mengatakan ya, sholat di komplek pemakaman tidaklah mengapa kalau komplek tersebut komplek baru yang baru diisi satu atau dua makam. Karena itu karena komplek yang kondisi semacam ini tidak disebut makbarah. Baru disebut makbarah setelah ada tiga makam atau lebih. Dan perlu diketahui bahasa ilah larangan sholat di pemakaman menurut ulama Hanabilah itu tidak diketahui maknanya. Namun salah satu ulama Hanabilah takyudin ya, Taqiyuddin Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala mengatakan ilah atau sebab kenapa dilarang sholat di makbarah, di pemakaman atau di komplek makam adalah mayufti ilaihi dalika adalah e, dampak dari hal tersebut minasyirki yaitu kemusyrikan. Fumakal kemudian temiah mengatakan e, umum umum perkataan mereka dan alasan mereka dan pendalilan mereka mengharuskan terlarangnya sholat di dekat kubur meskipun jumlahnya satu dan itulah yang lebih tepat. Maka ada perselisihan di antara para ulama tentang sholat eh, sholat di satu komplek pemakaman yang di situ cuma ada ini, satu atau dua makam boleh ataukah tidak maka umumnya ulama Hanabilah mengatakan tidak mengapa baru tidak boleh setelah tiga makam atau lebih pendapat yang kedua dan inilah yang lebih tepat dan inilah yang dipilih oleh Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala tidak ada beda antara di situ ada satu makam atau dua makam ya, yang penting makbar itu adalah maudhu'ul qabr di situ ada kubur itu adalah kompleks itu ada kubur maka itulah ya, makbarah tidak disyaratkan harus sekian e, pusara makam. Uh, berdasarkan uh, berdasarkan apa uh, pendapat yang benar tentang cukup satu makam oleh karena itu maka tidaklah sholat tidaklah sah sholat di masjid yang di dalam masjid tersebut terdapat kubur meskipun cuma satu. Meskipun kubur itu berada di bagian belakang masjid dalam bahasa kita di sisi timur ya, di belakang sof dengan catatan madama annahu dakhilun fil masjid selama kubur itu berada dalam bangunan masjid. Kemudian kandungan yang kedua dari hadis ini adalah larangan duduk menduduki uh, makam Kenapa? Karena hal tersebut adalah merendahkan, melecehkan penghuni kubur. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika kalian duduk menduduki satu bara api, kemudian bara api tersebut membakar kainnya, kemudian tembus sampai kulit pantatnya, itu lebih baik daripada menduduki makam. Maka jika menduduki makam itu hukumnya haram, maka menginjak makam aula lebih-lebih lagi. Mengencingi makam eh, tentu lebih-lebih lagi. Berak di atas pusara makam eh, tentu lebih-lebih lagi. Ya, karena penghinaannya, pelecehannya lebih keterlaluan. Dan mungkin kita katakan uh, duduk haram, namun kencingnya malah boleh. Ya, ya. Lima fidzalika minal istighfaf karena hal tersebut terdapat istighfar meremehkan, melecehkan hak seorang muslim. Karena kubur itu adalah hakikatnya adalah rumahnya dan kehormatan seorang muslim ketika dia meninggal dunia sama dengan kehormatan dia ketika masih hidup sehat. Maka di hadis ini kita jumpai bahasanya sikap yang tepat terhadap kubur itu tidaklah memuliakannya atau berlebihan memuliakannya sehingga sholat menghadap kubur namun melecehkannya juga tidak boleh sehingga di dalam hadis ini terdapat an-nahju as sikap yang benar jalan yang tepat berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap kubur yaitu layakunu ghalian tidak berlebihan, tidak hulu, wala jafian, tidak pula melecehkan maka tidaklah e, maka tidak ada pemuliaan yang berlebihan terhadap kubur yang menyeret kepada fitnah, menyerah kepada kemusyrikan. Namun demikian juga tidak boleh meremehkan kubur dan penghuni kubur sehingga merusak kehormatannya. Maka sebagaimana dikatakan oleh eh, salah satu ulama tabi'in khairul umuri awsatuha. Sehingga sebaik-baik perkara umumnya adalah sikap pertengahan wallahul muafiq. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'ahatakumul masjida." Jika salah satu kalian datang ke masjid, yaitu masjid yang ada di masa Nabi, di mana lantainya pasir. Fal yang tur maka adalah dia lihat terlebih dahulu, dia cek terlebih dahulu sandalnya. Fa'in ro'afina alaihi maka jika dia lihat di sandalnya itu terdapat adan terdapat uh, kotoran atau kotoran atau sesuatu yang kotor faliam sahu maka adalah dia gosokkan ke tanah sebelum masuk pintu masjid walusalli setelah itu silahkan masuk ke dalam masjid setelah uh, setelah sandalnya dibersihkan terlebih dahulu dan boleh sholat dalam keadaan memakai ya, dua sandal. Diriatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kesimpulannya hadis-hadis yang sahih dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disetujui oleh Ad-Dhahabi. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan hadisun hasan. Diatkan oleh eh, eh, hadis hasan diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Demikian juga Al-Albani menilai sahihnya hadis ini di Irwa'ul Ghalil dan di sahih Sunan Abi Dawud. Berkaitan dengan kata-kata kosakata ada, maka ada itu terkadang maknanya adalah perkataan yang menyakitkan. Contohnya firman Allah Ta'ala Ya yaladina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal ada Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian Dengan mengungkit-ungkit eh, Pemberian Mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan Wal ada demikian juga dengan memberi sedekah sambil ngumpat-ngumpat dengan kata-kata yang menyakitkan dasar pemalas nih misalnya maka uh, itu maka ucapan yang menyakitkan tadi membatalkan pahala sedekahnya Wada azahum demikian juga Allah katakan di surat al azab 48 dan tinggalkan dan biarkan jangan pedulikan adahum gangguan mereka yaitu ucapan yang menyakitkan yang mereka ucapkan makna yang lain dari kata-kata ada adalah kotoran sebagaimana dalam atau najis sebagaimana firman Allah mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah haid itu ada yang dimaksud dengan ada di sini adalah al-qadar, kotoran atau najis. Kotoran mana ya, jelah wasah itu kotoran. kandungan hadis ini, hadis ini dalil diperbolehkannya sholat dengan memakai alas kaki iya, ya, dengan sandal atau sepatu dengan catatan ketika tentu alas kaki tersebut dalam kondisi suci dari najis. Bahkan sholat dengan menggunakan alas kaki ketika kondisi memang memungkinkan satu hal yang dianjurkan. Satu hal yang dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya orang-orang Yahudi mereka punya sikap antipati untuk sholat dengan menggunakan alas kaki maka selisilah mereka sholatlah dengan menggunakan alas kaki. Maka ketika kondisi-kondisi uh, kondisi memungkinkan maka uh, selayaknya seorang muslim untuk bersemangat sholat dengan menggunakan alas kaki semisal uh, orang tuh sholat id dan di tanah lapang kemudian uh, maka memungkinkan untuk sholat dengan ya, boleh jadi memungkinkan karena tidak bawa tikar, tidak bawa ini, ya. maka uh, memungkinkan untuk sholat dengan sandal atau plus sepatu, maka bisa dicoba. Demikian juga uh, ketika seorang itu pergi umroh, kemudian misalnya di masjid Nabawi, ini, datang sholatnya telat sehingga dapatnya di pelataran, ya. dapatnya di pelataran, ya. maka bisa sholat sambil Eh, pakai sandal atau pakai sepatu. Kemudian terlarangnya masuk dengan <clears throat> membawa eh, sandal ke dalam masjid jika ada padanya kotoran, ada padanya eh, kotoran atau najis. Maka ketika seorang itu perlu mengamankan sandalnya dengan membawa masuk sandal ke masjid, semacam orang yang uh, sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram maka hendaknya dia bawa sandalnya ke eh, ke dalam boleh jadi ditaruh di plastik atau di kantong sandal atau semacam itu dalam keadaan sandalnya adalah sandal yang bersih dari najis. Kemudian jika seorang itu ingin uh, ingin masuk masjid, dalam keadaan masjid sebagaimana masjid di masa Nabi dengan kedua sandalnya dan sholat dengan keduanya maka Nabi sampaikan wajib baginya untuk mengecek dua sandalnya jika dia lihat padanya kotoran atau najis maka adalah dia gosokkan ke tanah atau yang lain kemudian boleh masuk dengannya dan sholat dengannya jika menginginkannya. Pendapat yang terkenal dalam madhab Imam Ahmad, seandainya seorang itu sholat Eh, dalam keadaan tidak tahu atau lupa kalau di badannya atau di kainnya atau di sandalnya ada najis maka salatnya tidak sah sehingga harus diulangi namun ada pendapat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan salatnya sah dan tidak perlu diulangi dan pendapat kedua dari Imam Ahmad inilah yang dipilih dan dikuatkan oleh Mufakuddin Ibnu Qudamah Al-Majid Abdul Salam Ibn Taimiyah, demikian juga Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah serta Abu Bakar Ibn Al-Qayyim eh, dan yang lainnya. Dalilnya adalah hadis yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan memakai dua sandalnya. Maka tatkala di tengah-tengah sholat Nabi mencopotnya. Setelah Jibril mengkabarkan kepada Nabi bahasanya di dua sandalnya terdapat najis thumma bana kemudian Nabi lanjutkan ya bana dalam uh, dalam fikih salat artinya melanjutkan thumma bana ala mamadha min salatihi kemudian beliau lanjutkan uh, uh min salatihi apa yang telah Uh, sholat rokaat sholat yang telah beliau lakukan misalnya itu anggap saja sholat empat rokaat sholat dur atau sholat asar atau sholat isya Nah, Nabi baru dapat dua rakaat diberitahu oleh Jibril di sandal ada najis. Maka Nabi melepasnya dan Nabi tidak mengulangi dari awal. Dan Nabi teruskan dengan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya jika tidak tahu kemudian di pakaian atau di sandal itu ada najis, itu tidak membatalkan sholat. Kalau membatalkan sholat, ya, maka Ya, berarti harus dari ulang-ulang dari awal. Tidak bisa kemudian langsung lanjut rokaat ketiga dan keempat. Namun harus diulangi rokaat satu dan duanya. Dan kenapa kemudian uh, kenapa demikian? Kenapa bisa? Uh, kenapa tidak batal? Maka di sini disampaikan satu kaidah ya, kaidah dalam ilmu usul fikih karena sholat dengan membawa najis itu adalah mimba bifi'lil mahdur dan kaidah mengatakan wa makana min fi'lil mahdur fa innal insana idza fa'alahu nasiyan au jahilan fala syai'a alaihi bi khilafi tarkil ma'mur fala yu'dharu bi jahli wala nisyanihi fala buddha min idyani bihi maka kaidah dalam ilmu usul fikih mengatakan ya, atau kaidah dalam ilmu fikih kuaid fikih mengatakan bahasanya ya, terbedakan antara menerjang hal yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Maka jika seorang itu melakukan perbuatan dan perbuatannya ini adalah tergolong menerjang hal yang terlarang, maka jika menerjang hal yang terlarang itu terjadi karena Eh, karena lupa atau tidak tahu maka fala syai'a alaih. Tidak ada dampak kewajiban karenanya. Ini mengat firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana. Lain hanya dengan takul makmur, meninggalkan hal yang diperintahkan. Ya, maka untuk meninggalkan hal yang diperintahkan, fala yu'dhar bijahli. Maka tidaklah dimaklumi alasan tidak tahu atau lupa tidak boleh tidak harus e, dilaksanakan. E, dalilnya contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada orang yang jelek sholatnya, yaitu yang tidak tumak ninah dalam sholatnya untuk mengulangi sholat, sehingga dia mengerjakan sholat dalam bentuk yang benar, karena tumak ninah adalah babnya adalah fi'lul makmur. Sedangkan menjauhi najis adalah uh, adalah mahdur adalah hal yang terlarang maka kemudian orang sholat membawa najis maka yang terjadi adalah fi'lul mahdur meninggalkan atau menerjang hal yang terlarang ini kaidah penting dalam uh, dalam ilmu fikih uh, eh, bahwasanya jika seorang itu melanggar melakukan satu hal dan hal tersebut tergolong melanggar apa yang dilarang maka tidak ada ya, maka tidak ada konsekuensi hukum yang harus dikerjakan jika dia melanggarnya karena lupa dan tidak tahu. Hmm. Lain halnya jika orang itu melakukan satu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah meninggalkan hal yang diperintahkan dan diwajibkan, maka tidak boleh harus dikerjakan. Maka syarat-syarat sholat yang lima itu ada ada yang babnya adalah fi'lul makmur, mengerjakan hal yang diperintahkan. Ya, mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, sholat dengan menghadap kiblat. Ya, maka ini adalah termasuk fi'lul makmur. Sholat dengan kadam tohara, berwudu. Ini adalah semuanya adalah fi'lul makmur. Maka orang yang lupa belum berwudhu kemudian sholat, ya, maka sholat dalam keadaan lupa belum berwudu ya. atau karena tidak tahu sholat sebelum waktunya tiba karena jamnya kecepatan ya. maka dia sholat sebelum waktunya tiba maka harus diulangi kenapa karena ini fi'lul makmur ya, kesalahan berkaitan dengan masalah ya, mengerjakan yang diwajibkan adapun syarat sah sholat dalam bentuk uh, membersihkan diri dari najis di pakaian, badan dan tempat sholat. Uh, maka syarat sah sholat dalam bentuk ini adalah babnya adalah bab uh, ma, uh, fi'lul mahdur. Ya, menerjang hal yang dilarang. Adapun masalah waktu, kemudian berwudu menghadap kiblat, maka jika ditinggalkan maka ini adalah babnya tarkil makmur meninggalkan hal yang diperintahkan maka kalau karena e, maka harus diulangi. Namun jika e, karena fi'lul mahdur me, me, mengerjakan hal yang terlarang e, maka jika ini karena lupa atau karena tidak tahu maka dimaafkan. Sah dan tidak perlu diulangi. Dan kaidah ini bukannya berlaku dalam masalah ini, di masalah-masalah yang lain kita jumpai hal semacam ini. Ketika orang itu puasa, maka dilarang baginya maka dia mendapatkan larang untuk makan saat siang. Oleh karena itu ketika orang itu makan saat puasa, puasa Ramadan siang-siang dia makan karena lupa maka puasa hari itu tidak perlu diulangi. Puasa hari itu tidak perlu diulangi. Kenapa? Apa yang dilakukan adalah fi'lul mahdzur, menerjang larangan, bukan tarkul makmur bukan meninggalkan yang diwajibkan, meninggalkan yang harus dikerjakan. Kemudian poin yang terakhir menghormati masjid dan membersihkannya dari kotoran najis dan kotoran karena adalah tempat ibadah maka e, wajib harus dalam keadaan bersih dan bersih sebagaimana firman Allah taala e, dan bersihkanlah rumahku yaitu Ka'bah yaitu Masjidil Haram untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri, rukuk dan sujud.